husna dan sifat-sifat yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan amalan ibadah yang kita lakukan. dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada diri kita atas setiap aktivitas yang kita lakukan baik yang terkait dengan aktivitas dunia kita maupun yang terkait dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-29 bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab babu ma jaa fi tanjim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum ilmu perbintangan. Adapun poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab yang ke-29 ini yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab tauhid. Itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang nanti akan ana ambil penjelasannya dari kitab Muyassar dan juga kitab At-Tamhid. Kemudian yang kedua tentang makna tanjim pembagiannya dan hukumnya. Makna dari tanjim, pembagian dan hukumnya yang ini Anda ambil dari kitab Qaul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. yang ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya itu Kitab Tauhid dari Bukhari di dalam sahihnya, sahih kitab sahihnya. Ini hikmah dari penciptaan bintang nanti berdasarkan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil ya, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban dari Abi Musa radhiyallahu anhu yang nanti insyaallah kita akan jelaskan dalil tersebut. Kita langsung masuk pada poin yang pertama yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid. Di dalam kitab Tamhid Sarah kitab tauhid dikatakan bahwasanya munasabatul munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Lama kana ba'du tanjim batilan tatkala sebagian dari ilmu perbintangan itu adalah ilmu yang batil ya karena tidak semua ilmu perbintangan itu batil dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang haram dan ada yang dibolehkan ya bab tanjim ini ilmu perbintangan dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid karena sebagian dari ilmu perbintangan ya yang merupakan ilmu yang batil yang di dalamnya ada uh, pengakuan perserikatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi ilmil gaib di dalam mengetahui perkara yang gaib. Ya. Seperti al-munajim. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya tentang babu maja'a fil kuhan. Ya, hukum yang terkait dengan kuhan dan yang semisalnya wa nahwihim dan yang semisal dengan kuhan yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib adalah al-munajjim yaitu orang yang dia mengakui perkara yang gaib dengan perantara bintang mempelajari ilmu perbintangan tujuannya untuk mengetahui perkara yang akan datang ini termasuk dari ilmu tanjim tatkala ilmu tanjim ada yang seperti ini yang di dalamnya ada unsur kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu gaibnya, maka dibawakanlah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia ini. Dan pula di antara bentuk ilmu tanjim adalah keyakinan seseorang bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi ini. Wa dzalika yunafi tauhida. Dan ini ya dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang. Ya, maka sangat paslah ya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkaitkan bab ini, memasukkan bab ini di dalam kitabnya yaitu Kitab Tauhid yang sekalian tujuan beliau adalah untuk menjelaskan mana yang mamnu dan mana yang jaiz. Mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan mana yang di, dibolehkan. Liyakunal muslim ala basiratin min dzalika Ya tujuannya adalah agar seorang muslim berada di atas basirah terkait dengan ilmu perbintangan. Babu maja fi tanjim dijelaskan oleh Syekh Halusi yakni maknanya fi huk fi hukmi tanjim. Babu maja fi tanjim yaitu tentang hukum ilmu perbintangan yang mana ilmu perbintangan ini nanti hukumnya terbagi menjadi dua, ada yang boleh dan ada yang haram wal muharramu minhu nau'un min anwa'is sihri dan ilmu perbintangan yang haram ini termasuk dari jenis ilmu sihir kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man iktabasa su'batan minan nujum Barang siapa yang dia mempelajari sebagian bagian dari ilmu perbintangan faqad iktabasa su'batan minas sihri zada ma zada maka sungguh berarti dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir zada ma zada maksudnya semakin dia mempelajari ilmu perbintangan semakin dalam ilmu perbintangan yang dia pelajari maka akan semakin dalam ilmu sihir yang dia pelajari ya semakin terjerumuslah dia ke dalam ilmu sihir yang dia pelajari wa huwa kufrun wasirkun billahi taala dan ini adalah merupakan jenis kekufuran dan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya bab masalah ilmu tanjim ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid. Ya karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya Kitabut Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalamnya menjelaskan tentang tauhid dan juga lawannya yaitu kesyirikan. Ya baik kesirikan yang dapat menafikan aslu tauhid maupun kesirikan yang menafikan kamalu tauhid dan ilmu tanjim ini ada yang sampai menafikan aslu tauhid dan ada yang sampai hanya sampai menafikan kamalu tauhid sebagaimana yang kita jelaskan akan jelaskan pada pembahasan yang kedua yaitu tentang makna tanjim pembagian dan hukumnya yang sekali lagi anak ambil dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Al Utsaimin beliau berkata di dalam kitabnya at-tanjim masdar min najjama najjama yunajjimu tanjim fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya najjama yunajjimu bitasdid jim najjama yunajjimu tanjim ai maknanya adalah ta'allumu ilmin nujum mempelajari ilmu perbintangan atau iktaqada ta'thiran nujum atau meyakini bahwasanya nujum itu bintang itu memiliki suatu pengaruh Wa ilmun nujum yang yankosimu ila kismaini. Dan ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Athara yu'athiru ta'thiran. Ilmu ta'thir. Apakah makna dari ilmu ta'thir? Dijelaskan oleh Syekh eh, Syekh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid yang dimaksud dengan ilmu ta'thir adalah i'tiqadun anna lin nujumi ta'thiran fil hawadisi wa ma yajri fi hadzal kaun. Ilmu tanjim dengan jenis yang ilmu ta'thir ya adalah keyakinan anna lin nujum bahwasanya bintang-bintang ta'thiran memiliki pengaruh dari athara yu'athiru memiliki pengaruh fil hawadisi ya tentang atau ter, eh, memiliki pengaruh akan kejadian-kejadian wa ma yajri fi hadzal qaum fi hadzal qauni dan apa yang terjadi yang akan terjadi pada alam semesta ini. Jadi ilmu taksir adalah keyakinan bahwasanya nujum itu, bintang itu ta'thiran memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Ini maksud dari ilmu taksir. Dan ilmu taksir ini termasuk dari ilmu perbintangan yang haram. Ya, yang haram. Dan keharamannya di sini adalah imma dia syirik akbar, imma dia syirik asgar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya ilmu ta'tsir yang qasimu ila kismaini. Ilmu perbintangan dengan jenis ilmu ta'tsir yang hukumnya haram ini yang memiliki keyakinan bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh ya terkait dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sirkun sirkun akbar ilmu taksir yang hukumnya adalah sirik akbar. Yang sirik akbar ini ada dua bentuk. Ya, ilmu taksir yang hukumnya sirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, ayat takida anna ha, anna hadhihi nujum mu'athiratun fa'ilat fa'ilatun bima'na anna hiya allati takhluqu al hawadisa. Itu keyakinan bahwasanya an-nujum ini memberikan pengaruh atau sebagai pelaku atau dalam artian bahwasanya nujum inilah yang telah menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Yang mengatur kejadian-kejadian di muka bumi ini ya diyakini bahwasanya yang mengatur semua itu yang menciptakan semua itu adalah an-nujum. Dan ini adalah merupakan keyakinan dari kaum Namrud. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka. Yang mereka adalah as-sabi'ah alladzina ya'buduna al-kawakib. Yang mereka adalah as-saibah, ya orang-orang yang mereka menyembah al-kawakib bintang-bintang. Ya, yang mana mereka memiliki ya'takiduna kenapa mereka menyembah bintang-bintang ya'takiduna annaha tudabbiru amral alam. Ya karena mereka ya kaumnya Nabi Ibrahim Namrud tersebut, kaumnya Namrud tersebut yang diutus kepada mereka Al Khalil Ibrahim alaihissalam ya mereka menyembah bintang-bintang dikarenakan mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut tudab biru amrul alam mengatur urusan alam semesta ini wala yazalu hadha syarra mawjudan fil alam dan senantiasa kejelekan yang seperti ini ternyata masih ada saja di alam semesta ini sampai sekarang Ya sebagian orang ada yang meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh atas kejadian-kejadian di muka bumi. Ini jenis yang pertama, yang hukumnya adalah syirik akbar, yang intinya adalah meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi, ya, meyakini bahwasanya bintang itulah yang mengatur dan juga yang menciptakan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Kemudian yang kedua, ayaj'alaha sababan yadda'i bihi ilmal ghaib menjadikan bintang sababan sebagai sebab untuk mengetahui ilmu ilmu gaib. Ya, ini sudah berlalu penjelasan kita ya tentang uh, dukun dan yang semisalnya di antaranya adalah al-munajjim yang dia mengaku mengetahui perkara gaib dengan perantara bintang. Ini yang hukumnya syirik akbar. Adapun yang kedua, hukumnya adalah syirik asgar, ilmu ta'thir yang hukumnya adalah syirik asgar yaitu ayat takidah sababan li hudutsil khair wasyarri ay annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila nujum wala yunsabu ila nujum syai'an ila ba'da wuku'ihi yaitu meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebagai sebab terjadinya suatu kejadian baik kejadian tersebut adalah kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk Maksudnya adalah apabila terjadi suatu kejadian di muka bumi ini, ya. Nasaba ilan nujum. Orang-orang e, menyandarkannya kepada bintang. Dan tidaklah mereka menyandarkan sesuatu kepada bintang ila ba'da wuku'ihi. Kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Eh, kita bedakan dengan jenis yang kedua tadi yang syirik akbar yang menjadikan bintang sebagai sebab atas kejadian yang akan datang. Ya, ini sirkun akbar. Karena hakikatnya berarti dia telah mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Adapun yang sirik asgar, dia menjadikan bintang sebagai sebab atas suatu kejadian yang sudah terjadi. Misalnya terjadi gempa di Jogja, malamnya muncul bintang. Kemudian orang-orang mengatakan meyakini, oh dengan sebab bintang muncul bintang itulah kemarin terjadinya gempa. Dia jadikan munculnya bintang itu sebagai sebab atas kejadian yang sudah ter terjadi. Ya, maka ini yang seperti ini hukumnya adalah syirik syirik asgar. Kenapa? Karena berarti telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Ya, ini ilmu perbintangan dengan jenis ilmu takfir yang hukum mempelajarinya adalah haram yang haramnya bisa sampai syirik akbar dan syirik asgar dengan perincian sudah kita jelaskan berdasarkan perinciannya sesoleh al utsaimin kemudian yang kedua ilmu perbintangan yang kedua adalah ilmu tasyir dari sayyara yusayyiru tasyir perjalanan ya jadi ilmu perbintangan dengan mempelajari perjalanan perjalanan munculnya bintang yang mana bintang ini memiliki manazil ya kedudukan-kedudukan kalau dijelaskan di sini oleh uh, eh, Sesoleh al uh, eh, al Fauzan ya bahwasanya manazil qamar ya manazil qamar ini ada sekitar thamaniyatu wa isruna manzilatan ada 28 manzilah ya, perjalanan dari uh, dari bintang-bintang ya, jadi seorang mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan perjalanan bintang-bintang dia pelajari yang mana ilmu tasir ini ilmu perbintangan dengan jenis ilmu tasir mempelajari perjalanan bintang-bintang yang ada di muka bumi ini wahada yanqasimu ila kismaini dan ini terbagi menjadi dua yang pertama ayasadillah bisairiha alal masalihi al adiniyah berdalil dengan perjalanan bintang alal masalihi diniyah untuk kemaslahatan diniyah agama Ya kita mempelajari ilmu perbintangan ya dengan melihat perjalanan bintang untuk manfaat dunia kebaikan dunia Maka mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini fahada matulubun. Maka ini di, dituntut. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Wajib dan wajibnya di sini adalah kifayah. Seperti mengata seperti untuk mengetahui pergantian bulan bulan Hijriah untuk menentukan bulan Ramadan, jatuhnya uh, satu sawal, Ya ini kan bagi orang orang yang benar-benar dia memahami tentang ilmu ilmu perbintangan dengan jenis ini untuk mengetahui arah kiblat. Ya, maka mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini yang tujuannya adalah untuk kebaikan agama fahada matlubun. Ini hukumnya di dituntut untuk mengetahui waktu-waktu sholat ini kan terkait dengan bintang an-nujum ini eh, maksud eh, ma masuk di dalamnya seperti komar kemudian samsu ya matahari kemudian nujum bintang-bintang ya, ini masuk di dalamnya kemudian yang kedua ayat ayastadilla bisairiha berdalil dengan perjalanan bintang untuk kebaikan duniawiyah kita mempelajari ilmu perbintangan dengan jenis ilmu tasir, berdalil dengan perjalanan bintang untuk manfaat duniawiyah wahia nau'ani dan yang seperti ini ada dua jenis yang pertama adalah istidlalu biha alal jihad ya mempelajari ilmu perbintangan berdalil dengan bintang-bintang untuk mengetahui arah mana selatan, mana utara, mana barat apa hukum mempelajari yang seperti ini? Fahada jaizun. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Adapun jenis yang kedua ini di diperselisihkan hukumnya oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab yang mulia ini yaitu berdalil dengan perjalanan bintang alal fusul untuk mengetahui musim ya, pergantian musim atau semisalnya Ya, ini ulama khilaf akan hukumnya antum bisa lihat di matannya di matan dari kitab tauhid wa kariha qatada ta'alluma manazil qamar lam yurakhis ibnu uyainah ya. kalau menurut qatada dan juga ibnu uyainah mempelajari manazil qamar untuk yang seperti ini hukumnya adalah makruh makruh dalam istilah ulama salaf adalah bisa haram dan Ibnu Uyainah tidak uh, meringankannya. Ya, berarti Ibnu Ibnu Uyainah dan Qatada memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui musim. Wa rakhasa fihi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq. Dan yang membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Manakah yang yang lebih sahih di di antara dua pendapat ini? Saya Soleh al mengatakan as-sahih fihi as-sahihu fihi adamul karoha dan yang sahih adalah tidak adanya karoha maksudnya hukumnya adalah boleh ya boleh tapi dengan catatan kita meyakini ya bintang tersebut bukan sebagai sebab terjadinya pergantian musim bukan sebab tapi hanya sebagai alamat saja ya tatkala munculnya bintang anu misalnya ya ini alamat akan terjadinya pergantian musim. Tapi apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Bisa saja tidak terjadi. Itu hanya sebagai alamat. Sebab terjadinya musim pergantian musim itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bintang itu hanya sebagai alamat. Nah, yang namanya alamat berarti tidak pasti, belum tentu. Nanti insyaallah kita akan bedakan tatkala kita membahas bab yang selanjutnya tentang perbedaan antara sebab dengan dengan alamat. Ya, kalau sebab itu apa pasti mengakibatkan biasanya berhubungan dengan suatu akibat, sebab dan akibat. Adapun alamat tidak terkait dengan suatu akibat. Dia hanya ciri-cirinya saja, tapi tidak melazimkan. Ya beda dengan beda dengan sebab. Jadi boleh mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui pergantian musim, perkiraan cuaca. Ya, maka yang seperti ini yang sahih adalah hukumnya adalah boleh. Kemudian kita bahas poin yang ketiga itu hikmah dari penciptaan bintang. Hikmah dari penciptaan bintang. Antum bisa lihat di dalam matan Kitab Tauhid, qala Al-Bukhari fi sahihi ya berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya qala Qatadah berkata Qatadah khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin ay li thalathi hikamin ya. berkata Qatadah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang lisalasin karena tiga hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bintang kecuali karena tiga hikmah. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, hanya tiga saja berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah zinatan lissama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tujuannya yang pertama adalah zinatan lissamai sebagai hiasan langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghias langit dunia bimasabiha dengan bintang-bintang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib." bizinatinil kawakib sesungguhnya kami telah menghias langit dunia dengan perhiasan al kawakib bintang bintang ya ini hikmah yang pertama Allah menciptakan bintang tujuannya sebagai hiasan langit ya karena kalau langit ya pada malam hari banyak bintangnya maka akan semakin tambah indah ya kemudian yang kedua faedah yang kedua atau hikmah yang kedua rujuman lisyayatin sebagai alat untuk melempar syaitan. Dalilnya kelanjutan dari firman Allah walaqad zayyana samad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Al-Mulk masih ayat ayat 5. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin yang mana sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang mana syaitan ini memang memiliki uh, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia yang dia bisa terbang ya ke atas langit mencoba untuk mencuri pendengaran dari para malaikat di atas langit yang berbicara tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencoba untuk mencuri berita. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya proses pencurian atau fase pencurian eh, berita yang dilakukan oleh para jin ini ada tiga periode yaitu periode sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul dan yang kedua adalah tatkala Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul yang pada saat itu langit dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sehingga para jin tidak mampu untuk mencuri berita dari langit. Kemudian yang ketiga, setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang terjadi kembali pencurian berita yang dilakukan oleh para syaitan tapi tidak sebanyak sebelum diutusnya Nabi menjadi uh, diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan dan rasul. Kemudian yang ketiga, alamatun yahtadi biha nas fil barri wal bahri. Sebagai alamat yang manusia mengambil petunjuk darinya baik di lautan, baik di daratan maupun di lautan. Maksudnya di sini adalah sebagai alamat petunjuk arah. Ya, untuk mengetahui arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun." Wa alamatin dan sebagai alamat-alamat wa bin najmi dan dengan sebab bintang hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk baik di darat maupun di di lautan ya sebagai petunjuk maksudnya adalah petunjuk untuk mengetahui arah ini terutama para nelayan tatkala berada di tengah lautan kan tidak ada alamat selain selain gunung eh, selain apa selain bintang nah, kalau di daratan banyak alamatnya dari gunung-gunung ya seseorang mungkin uh, tahu arah ini di, karena dia melihat oh gunung ini di gunung merapi misalnya oh ini berarti arahnya ini ataupun yang semisalnya adapun di, di lautan tidak ada yang mereka jadikan alamat kecuali bintang dan para nelayan ini biasanya ngerti mereka ya kalau mereka berada di tengah lautan untuk kembali lagi pulang ya ke ke, ke tepi pantai maka dengan melihat bintang ya sehingga mereka mengetahui arah tujuan mereka untuk pulang ya ini diantara hikmah dari penciptaan bintang kemudian beliau mengatakan faman ta'awwala غير غير ذلك أخطأ فمن تأول يعني فمن اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخطأ فمن تأول yakni يعني maknanya barang siapa yang dia meyakini tentang bintang ghaira dzalika min hadhil umuri thalatha Selain dari tiga hikmah yang telah disebutkan, ditunjukkan oleh Alkitab, ya kitabullah faqad akhta'a. Maka berarti sungguh dia telah melakukan suatu kesalahan. Kalau seseorang dia meyakini tentang bintang, ya dia meyakini bintang ini ya yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi, dia jadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Dia meyakini bahwasanya bintang itu sebagai sebab atas atas kejadian sesuatu yang sudah terjadi ya seperti ini pun pernah, terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala wafatnya Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu terjadi apa gerhana bulan sebagian para sahabat menyangka terjadinya gerhana bulan ini dengan sebab kematiannya Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah jelaskan bahwasanya kejadian seperti itu tidaklah menunjukkan akan wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang tapi takhwifan ya sebagai bentuk untuk menakut-nakuti manusia ya dan bertanda akan dekatnya terjadinya hari hari kiamat ya jadi kejadian yang seperti itu ya itu bukan sebab matinya seseorang atau lahirnya seseorang maka orang yang mentakwil dia menafsirkan tentang bintang selain dari tiga hikmah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya maka dia sungguh telah melakukan kesalahan li'anna Allah lam yakhluqha lihada dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bintang untuk hal tersebut ya seperti keyakinan bahwasanya bintang itu menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi atau bintang sebagai sebab akan ter, uh, bertiupnya angin atau turunnya hujan atau matinya seseorang atau hidupnya seseorang ataupun yang semisalnya ya maka yang seperti ini adalah merupakan suatu kesalahan kemudian Qatada mengatakan faman ta'awala e, ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu dan dia telah menyia-nyiakan nasibahu ai maknanya adalah minad din yaitu menyia-nyiakan agamanya wa hadha yaqtadi annahu yukfaru Tatkala Qatadah mengatakan orang yang mentakwilnya memalingkan uh, meyakini bintang dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan kitab Allah tiga hikmah yang telah Allah ciptakan bintang tersebut dia telah salah wa adha'a nasibahu eh dia, dia telah menyanyiakan bagiannya maksudnya adalah telah menyanyiakan agamanya tatkala kota ada mengatakan seperti itu wa hadza yaqtadi annahu yukfaru hal ini menunjukkan orang yang meyakini ya keyakinan tentang bintang yang menyelisihi tiga hikmah yang Allah sebutkan itu adalah mengandung kekufuran baik kufur akbar maupun kufur asgar wa takallafa ma la ilma lahu bihi ya berarti dia telah dan dia mem, telah membebankan dirinya terhadap yang dia tidak memiliki ilmu uh, tentang hal tersebut dikarenakan ya tatkala seseorang meyakini bahwasanya bintang itu sebab terjadinya ini dan itu ya bintang dengan bintang dia mengaku mengerti perkara yang gaib ini adalah merupakan suatu perkiraan kira-kira dari mereka yang lakukan ya hayalan-hayalan mereka sangkaan-sangkaan mereka wa dhannu la yukni la yukna minal haqi syai'an abadan dan yang namanya perkiraan-perkiraan ya bintang akan terjadi ini dan itu hanya sekedar perkiraan yang namanya perkiraan itu tidaklah bermanfaat bagi kebenaran sedikit pun ya ini intahai yakni kalamu Qatadah maksudnya intaha adalah uh, sampai situ perkataan dari Qatadah kemudian uh, dari matanya wakariha Qatadah ta'alluma manazil komar tadi sudah kita jelaskan yang intinya dari perkataan ini sampai warah khasafi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq adalah perselisihan para ulama tentang mempelajari manazil komar ya kedudukan-kedudukan bulan. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir penjelasan dalil di sini hanya ada satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An Abi Musa Al-Ash'ari qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathatun la yadkhuluna al-jannah Ada tiga jenis manusia la yadkhulunal jannah yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Berkata Sesal Al-Fauzan tatkala menafsirkan hadis yang mulia ini, beliau berkata di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga hadza wa'idun yujra ala dhahiriha wa la yu'awwilu wa la yufassiru ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujra ala dhahiriha dhahirihi yang kita biarkan apa adanya enggak usah ditakwil enggak usah dijelaskan maksudnya tidak masuk ke dalam surga ini maksudnya dia uh, eh, eh, layadukhulunal jannah maksudnya kalau seandainya masuk ke dalam neraka dulu tapi tidak kekal misalnya ya. Kita mencoba untuk menafsirkannya, menjelaskannya. Kata Sasol Fauzan, biarkan apa adanya secara zahirnya. Gak usah kita jelaskan. Kita artikan apa adanya secara zahir bahwasanya ada tiga jenis manusia la yadkhulunal jannah yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Gak usah dijelaskan, biarkan apa adanya. Enggak usah ditafsirkan. Kenapa? Li'anna tafsirahu wa ta'wilahu yuqallilu min ahamiyatihi. Karena tatkala seorang dia menafsirkan atau mentakwilkan, ini akan mensedikitkan akan pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di sini Rasulullah memberikan ancaman yang sangat keras bagi tiga jenis manusia yang diancam tidak masuk ke dalam surga. Kalau kita jelaskan maksudnya di sini bagi, uh, apa? maka ini akan mensedikitkan dari ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayutraku ala dhahirihi maka kita biarkan ala zahirnya ya sebagai al-wa'id sebagai bentuk ancaman walaupun ya pelaku dari tiga pelanggaran yang akan disebutkan Rasulullah ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam ya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam kecuali nanti yang ketiga kecuali yang ketiga satu dan dua ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam yang pertama apa yang pertama adalah mudminul khamri wal awal muradu bil mudmin alladhi yudawimu ala surbil khamri wala yatubu ilallahi minha mudminul khamri adalah orang yang dia senantiasa minum khamr dan dia tidak bertobat kepada Allah atas kelakuannya itu. Ya dia minum khamar, senantiasa selalu minum khamar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Ya, dan mungkin masuk di dalamnya mudminul khamri adalah pencandu para rokok ya. Dikhawatirkan yang seperti itu. Ya, kalau dia senantiasa melakukannya dan tidak bertobat kepada Allah maka ancamannya apa? La yadkhulunal jannah Minum khamar adalah kabiratu min kaba'il dzunub. Adalah dosa besar dari dosa-dosa dosa besar. Eh, di antara dosa-dosa besar adalah minum khamar. Barang siapa yang menghalalkannya faqad kafara. Barang siapa yang dia menghalalkan bolehnya minum khamar, maka dia telah kafir. Karena berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah eh, menghalal mengharamkan berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan ya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya ini adalah merupakan kekufuran wa man i'taqada tahrimahu dan barang siapa yang meyakini akan keharamannya wa syaribahu akan tetapi dia meminumnya karena sahwat yang ada pada dirinya faqad fa'ala kabiratan min kabair dzunub maka dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar wa yu'tabaru fasikon naqisal iman dan dia dianggap sebagai fasik pelaku maksiat yang dapat mengurangi keimanannya. Jadi seseorang yang dia minum khamar, mendengarkan musik ataupun keharaman-keharaman yang lainnya, kalau dia masih meyakini hal tersebut adalah haram, ya, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Tapi kalau dia sampai menghalalkan, membolehkan, dia anggap itu bukan keharaman, Sementara jelas bagi dia dalil yang menunjukkan akan keharaman, tapi dia nekat untuk menghalalkannya, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Ya, mengikuti ulama atau umaro di dalam masalah penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang diancam tidak masuk ke dalam surga adalah qati'ur rahimi, memutus tali rahim. Warahimu dan yang dimaksud dengan rahim yang mana seseorang jika memutusnya diancam oleh Rasulullah tidak masuk ke dalam surga adalah al-qurabatu min jihatil ab wa min jihatil umi. Saudara dari sisi bapak dan dari sisi ibu ini namanya rohim, Ya, saudara kita baik dari bapak maupun dari dari ibu. Jadi istilah silaturahim ini kalau di Indonesia meluas ya. Antum mau kemana? Mau silaturahim ke Ustadz, padahal nggak ada hubungan rohim. Ya, padahal itu istilahnya sebenarnya salah ya. Yang benar adalah ziarah. Kalau kita mengunjungi seseorang yang tidak ada uh, hubungan rahim adalah berziarah bukan silaturahim. Silaturahim itu adalah yang kita uh, me menyambung hubungan dengan seseorang yang masih ada hubungan dengan rahim, kekeluargaan. Dan silaturahim ini wajibatun fil Islam. Ba'da biril walidaini. Menyambung tali silaturahim ini adalah wajib di dalam Islam setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapakah yang termasuk dari rahim kita? yang wajib bagi kita untuk menyambungnya dan merupakan dosa besar bagi kita tatkala kita memutusnya. Yang pertama, yang paling dekat jelas adalah kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Ya, wajib kita menyambungnya dengan cara ber, apa, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang kedua adalah al-auladu, anak kita. Kalau kita punya anak, berarti anak ini termasuk dari rahim wa auladuhum dan anak dari anak kita berarti siapa putu <laughs> cucu ya. wal ikhwatu wal akhwatu kakak laki-laki maupun perempuan adik laki-laki maupun perempuan wa auladuhum dan anak-anak mereka berarti keponakan ya keponakan wal a'mamu wal ammatu wa auladuhum paman dan bibi dari jalur ibu eh dari jalur bapak ya. al a'ma al a'mam ini jama taksir dari ammun ini paman dari jalur bapak wa auladuhum dan anak-anak mereka berarti apa ini sepupu sepupu ini termasuk dari rahim tapi bukan mahram ingat ya ini sepupu termasuk dari rahim yang wajib kita untuk menyambung silaturahim ya dan merupakan dosa besar tatkala kita memutusnya tapi mereka bukan mahram kita berarti nggak boleh apa nggak boleh salaman ini kan di tengah-tengah masyarakat kita ini ya mungkin sebagian kita juga masih ada yang belum paham masalah ini biasanya kalau lebaran kumpul bersama keluarga eh, menganggapkan sepupu itu biasa saja Memang mereka termasuk dari rohim tapi bukan mahram. Ya, kemudian juga yang sangat berat mungkin di antara kita ini istri dari paman. Ya, istri dari paman ini bukan rohim dan juga bukan mahram. Istri paman. Yang dia asalnya orang lain punya hubungan kekeluargaan dengan kita karena menikah dengan paman paman kita. Ini dia bukan rahim dan bukan mahram. Ya, kalau seandainya kita musuhan dengan uh, istrinya paman, dosa memang dosa, tapi tidak tidak masuk ke dalam ancaman ini. Tidak masuk ke dalam qati'ur rahim, kecuali kalau kita musuhan dengan paman kita. Berarti kita telah memutus rahim. Ya, jadi bibi bukan rahim, bibi maksudnya ini adalah istri dari paman bukan rahim dan juga bukan mahram. Kemudian wa akhwal wa khalat. Akhwal ini apa? Paman dan bibi dari jalur ibu wa auladuhum dan anak-anak mereka, sepupu mereka. Wal aba'u wal ajdadu, kemudian bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita ke atas terus ini masuk ke dalam rahim kita. Dan yang pertama kali wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim, urutannya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Fauzan adalah kedua orang tua. Ya, yang wajib, yang paling wajib urutannya adalah yang pertama kedua orang tua kita. Thumma al-aulad, kemudian anak kita. Kemudian al-ikhwa wal auladuhum. Saudara kita dan anak-anak saudara kita. Berarti siapa? Keponakan kita. Kemudian paman atau bibi dari jalur bapak dan anak-anak mereka, kemudian baru paman atau bibi dari jalur ibu dan anak-anak mereka. Yang paling wajib adalah orang tua, kemudian di bawahnya adalah anak kita, kemudian di bawahnya adalah uh, saudara kita dan anak-anak mereka, kemudian di bawahnya adalah paman dan bibi dari jalur bapak dan anak-anak mereka, baru yang terakhir adalah uh, paman atau bibi dari jalur ibu dan anak-anak mereka. Ini uh, rahim yang wajib kita menyambungnya. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri Wahada mahalus syahid al hadis. Dan ini adalah syahid dari hadis kita terkait dengan bab yang kita bahas. Itu musaddiqun bisihri dan membenarkan bintang. faida kulta Jika anda berkata Kata Salih Fauzan Al-hadithu fi musaddiqis sihri Hadis ini tentang orang yang membenarkan sihir Wal babu fi babi tanjim. Adapun bab ini tentang bab ilmu perbintangan. Fama munasabatu? Lalu apa hubungannya hadis ini dengan ilmu perbintangan? Ya. Rasulullah ber, e, mengabarkan ada tiga jenis manusia yang tidak masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah musodikun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Sementara e, bab yang dibahas oleh saya, Muhammad bin Abdul Wahab tentang ilmu tanjib, ilmu perbintangan, apa hubungannya? Kalau ada orang berkata kepada kita, kulna maka kita katakan hubungannya bahwasanya anna tanjim naun minas sihri. Bahwasanya ilmu perbintangan itu adalah jenis dari ilmu sihir. Sebagaimana tadi mukaddimah hubungan bab dengan kitab Tauhid yang sudah kita jelaskan berdasarkan hadis Rasulullah man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri zada mazada. Ya barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan berarti maka, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu ilmu sihir. Fatanjim nau'un minas sihri. Maka tanjim itu adalah jenis dari ilmu sihir. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman yang sangat keras yaitu tidak masuk ke dalam surga kita biarkan secara zahirnya tidak perlu ditakwil tidak perlu di dijelaskan ya. kecuali kalau mungkin uh, menimbulkan kesan uh, seperti zaman sekarang misalnya orang-orang Wahabi itu sering mengkafirkan seseorang atau sekarang sedang uh, apa uh, berkembangnya fitnah khawarij yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar mungkin kalau diperlukan kita untuk mentafsirkannya menjelaskannya maka kita jelaskan biar orang tidak salah tidak salah paham Allah alam bisawab kita masuk sedikit bab yang selanjutnya. Bab yang ke-30 itu babu majaa fil istisqa'i bil anwa. Yakni minal wa'idi fil kitab wa sunnah wa bayanu anna dhalika kufrun billah. Ya bab apa-apa yang telah datang penjelasannya berupa ancaman dari Alkitab dan As-Sunnah dan penjelasan bahwasanya al-istisqa bil anwa kufrun billah bahwasanya meminta hujan kepada bintang ini adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya yaitu uh, I'anatul Mustafid, beliau tatkala menjelaskan judul bab Babu al-istisqa bil anwa yakni talabu suqya bin nujum meminta hujan kepada bintang ma hukmuhu wa ma jaliluhu apa hukumnya dan apa dalilnya. Pada poin yang pada bab yang ke-30 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang Anda ambil dari kitab Mulakhas. Kitab Mulakhas ini pun karyanya sesoleh Saleh Al-Fauzan. Jadi sesoleh Saleh Al-Fauzan ini memiliki dua sarah dari kitab tauhid. Sarah yang pertama yang Anda bawa ini I'anatul Mustafid bisarhi kitab tauhid dan yang kedua adalah Mulakhas. Dia lebih apa? lebih tipis ya dari dibandingkan i'anatul mustafid. Yang uh, mulakos ini adalah ringkasan dari i'anatul mustafid. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang anak ambil dari i'anatul mustafid. Kemudian yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang yang anak ambil ini dari kitab Tauhid Muyasar ya kitabnya tipis tapi masya Allah faedahnya sangat besar yang itu uh, seakan-akan seperti ringkasan dari kitab Al-Qaulu Mufid. Ya Tauhid Muyassar satu saat nanti ana bawa ya lagi dipinjam sama teman itu seakan-akan seperti ringkasan dari Qaulu Mufid. Tipis dia, tapi perincian hukum-hukumnya itu sama persis sekali seperti yang dijelaskan oleh Syaikh al ya, Hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama hubungan bab ini dengan kitab tauhid. dijelaskan oleh Syekh Al Fauzan eh, Syekh di dalam kitab eh, Al Fauzan dalam kitabnya Mulakhas beliau mengatakan tatkala menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ala wajhi i'tiqad ya yang di dalamnya ada unsur keyakinan anna lahu ta'thiran fi nuzulihi bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh atas turunnya hujan hukumnya adalah sirkan akbar. Yang mana ini adalah hukumnya sirik akbar. Yang hukum yang seperti ini meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh akan turunnya hujan yang sirik akbar ini seperti ka'tiqadi jalbin naf'i au dafi dharri fil amwat wal ghaibina. Ya, seperti keyakinan ya um, mendatangkan suatu manfaat atau menolak kemudaratan dengan orang yang sudah mati atau sesuatu yang gaib. Sama. Tatkala seseorang menjadikan bintang ini, dia memiliki keyakinan bahwasanya bintang ini memiliki pengaruh akan turunnya hujan, berarti dia meyakini bintang ini dapat memberikan suatu manfaat atau menafikan suatu kemudaratan yang ini sama dengan keyakinan orang-orang meyakini bahwasanya mayit ataupun orang yang gaib ini dapat memberikan suatu manfaat dan juga dapat mencegah suatu mudarat. Secara keyakinannya sama. Ya. Dan juga bisa sirkan asgar. Ya, menyandarkan hujan menyandarkan hujan kepada bintang juga hukumnya bisa menjadi syirik asgar in kana la ya'taqidu anna laha ta'thiran wa inna ma hiya asbabun linuzulil matar yaitu jika dia meyak, dia jika dia tidak meyakini bintang itu memberikan pengaruh akan turunnya hujan dia tidak meyakini hal tersebut tapi dia hanya sekedar meyakini bintang itu adalah asbabun linuzulil matar, sebab akan turunnya hujan. Yang menjadikan bintang akan akan menjadi sebab akan turunnya hujan. Tidak meyakini bintang tersebut memiliki apa? Pengaruh akan turun atau tidaknya hujan, tapi hanya menjadikan sebab. Ya, tatkala menyandarkan bintang ini, hukumnya seperti ini, bisa syirik akbar dan juga bisa syirik asgar, nasaba ayat qada lahu al-musanib baban fi kitab tauhid. Maka sangat paslah Musanib itu saya Muhammad bin Abdul Wahab mengkaitkan bab ini di dalam kitabnya yaitu Kitabu Tauhid. Ya, karena dalam Kitab Tauhid sekali lagi ini menjelaskan hakikat dari tauhid dan juga menjelaskan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Fauzan di dalam kitabnya yang lain yaitu kitab I'anatul Mustafid bahwasanya bab ini yu'tabaru nau'an min anwa'il bab alladhi qablahu. Sebenarnya bab ini ini dianggap satu jenis dengan bab sebelumnya yaitu babu maja'a fi tanjim. Fal babu awal amun fi kulli ma yu'taqadu fin nujum. Adapun bab yang yang sebelumnya ini uh, umum lebih umum terkait dengan uh, seluruh keyakinan yang diyakini tentang bintang. Adapun bab ini khusus terkait dengan menyandarkan hujan kepada bintang, menyandarkan hujan kepada bintang. Uh, kita jelaskan sedikit tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar. Ini terbagi menjadi tiga hukmuhu yang qasimu salah satu aksam. Yang pertama adalah sirkun akbar, yang menyandarkan hujan kepada bintang adalah syirik akbar walahu suratani dan ini ada dua bentuk ya, ada dua bentuk menyandarkan hujan kepada bintang hukumnya ada tiga yang pertama adalah syirik akbar dan yang syirik akbar itu ada dua bentuk yang pertama yang syirik akbar ayada'uwa al-anwa litaskihi litaskiyahu berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ya berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini hukumnya syirik akbar. Kalau kita ditanya, mengapa berdoa kepada bintang dalam artian meminta kepada bintang akan turunnya hujan ini syirik akbar? Al jawab jawabnya bagaimana? Karena berdoa adalah ibadah Ad-doa di sini bermakna at-talab, meminta. Boleh nggak minta kepada makhluk? Boleh. Jika terpenuhi berapa syarat? 34 5. Ini diantara kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami untuk membedakan mana syirik akbar dan syirik asgar di antara kaidah-kaidah yang ada dalam kitab tauhid yang dijelaskan oleh para ulama yang pertama tentang pengambilan sebab. Ya. Ini pahami tentang tiga eh, pengambilan sebab ya, tiga perkara yang wajib kita ketahui tatkala kita mengambil sebab. Ini harus benar-benar kita pahami. Yang kedua adalah tentang hukum meminta kepada makhluk. Hukum meminta kepada makhluk itu dibolehkan jika terpenuhi empat syarat. Salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, pasti sirkun akbar. Ya. Yang pertama terkait dengan sesuatu yang diminta. Pertama dan kedua terkait dengan sesuatu yang diminta. Perkara yang diminta. Ya, yang pertama, perkara yang diminta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Boleh kita secara umum boleh meminta kepada makhluk jika terpenuhi empat syarat. Yang pertama, perkara yang kita minta kepada makhluk tersebut bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi makhluk menurunkan hujan ya men, uh, tur, apa mencegah turunnya hujan ini kan kekhususan bagi mah, bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ada seseorang minta kepada makhluk dalam perkara yang seperti ini yang merupakan kekhususan bagi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang dapat melakukannya maka hukumnya syirik akbar nah, meminta kepada pawang hujan agar mencegah terjadinya hujan karena dia mungkin baru ngechat rumahnya, dia telepon pawangnya ke iklan apa tuh ya. Kan benar-benar jadi keyakinan yang seperti itu ternyata banyak terjadi di tengah masyarakat sampai diiklankan tuh ya. Iklan iklan apa itu ya? Ya iklan itulah. Ya chat tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang diminta dalam perkara yang makhluk mampu. Sebenarnya syarat yang pertama dan yang kedua ini saling berkaitan ya. Ya, dalam perkara yang makhluk mampu tentunya bukan dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dalam perkara yang makhluk mampu. Kalau meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya sirkun akbar. Seseorang yang dia tidak menikah kemudian belum punya anak selama 10 tahun datang ke dukun ya minta agar apa uh, ke, anak kepada sang dukun ya, bagaimana caranya biar dia bisa uh, hamil ataupun yang semisalnya dia mintanya kepada sang dukun maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar karena berarti dia telah meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak tidak ada yang mampu dalam perkara makhluk yang tidak ada yang mampu seorang pun ya dibedakan tatkala kita minta kepada makhluk kebetulan yang kita minta itu tidak mampu tapi dalam perkara yang makhluk mampu kita minta tolong kepada seseorang yang tidak punya kaki dan tangan untuk naik kelapa misalnya. Dia memang nggak mampu, tapi ini dalam perkara yang makhluk mampu. Ya, paling banter hukumnya adalah eh, tercela ya. Ini suatu penghinaan. Kemudian yang ketiga, orang yang diminta harus hidup, bukan mait atau benda mati. Ya, berarti meminta. Kenapa sih meminta kepada bintang agar agar bintang itu menurunkan hujan itu syirik akbar? Yang pertama, karena meminta dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, ini dalam perkara yang makhluk tidak mampu. Yang ketiga, yang diminta itu bukan orang hidup. Yang diminta adalah mait atau makhluk benda benda mati. Kemudian yang keempat, orang yang diminta harus hadir. Tidak gaib. Baik hadir jasadnya maupun hadir suaranya maupun hadir tulisannya. Yang penting dihukumi hadir baik jasad, suara maupun tulisan. Ya, yang kedua, yang Sirik akbar adalah menyandarkan akan turunnya hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Ya, binafsiha dunallahi walau lam yad'uha. Ya, dia meyakini bahwasanya bintang itulah pelaku yang menurunkan hujan dengan sendirinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Dia tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya, atau dia mungkin seandainya menjadikan sebab tapi meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya maka jelas ini hukumnya adalah syirik, syirik akbar. Ya, kemudian yang kedua yang syirik asgar yaitu jika menjadikan bintang sebagai sebab saja. Ya, menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Dan tentu ini adalah eh, hukumnya syirik asgor karena berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kemudian yang ketiga yang boleh jika dia hanya menjadikan bintang mimbabil alamati hanya sebagai alamat saja sebagai tanda la mim babil asbab bukan sebagai sebab tapi hanya dia menyandarkan hujan kepada bintang itu hanya sebagai alamat tanda saja tanda akan turunnya hujan bukan sebagai sebab maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah penjelasan dalil akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhana wa bihamdika syad wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh